Benarkah dalil yang berbunyi umur dunia ini 15 kurun <clears throat> atau 1500 tahun? Mohon, mohon penjelasannya. Dalil yang mana ini? Sebatas ilmu yang saya pelajari selama ini tidak ada ayat yang berbunyi ad dunia khamsata asyara qarnan. Tidak ada. Belum pernah dengar saya hadisnya Rasul yang berbunyi semacam itu. Jadi dalil yang mana supaya kita tahu Betul apa tiadanya? Yang jelas berakhirnya dunia ini itu semuanya adalah perkara gaib. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Jawabannya malaikat Jibril, "Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il." Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya dan engkau sama-sama tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Azza wa Jalla yang diberitakan dalam hadis adalah hari Jumat. Betul hari Jumat. Tegas mengatakan e, fiha tuqamus sa'ah. Pada hari Jumat ditegakkan kiamat. Jumat yang sebelah mana enggak dikasih tahu. Enggak dikasih tahu. Yang dikasih tahu cuma ada tanda-tanda kiamat sebelumnya. Ada tanda kecil, tanda sedang, tanda besar. Yang dinanti tanda besar. Sepuluh tanda berturut-turut. Ketika muncul satu akan berturut-turut muncul yang yang lainnya begitu selesai semuanya bangkit kiamat itu sebagai tanda-tanda dekatnya kiamat kapan kiamat Allah alam bisawa di sini ada tanbih yang sangat penting dari al Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang punya tafsir Al-Qurtubi boleh beliau punya kitab namanya at Tazkirah at Tazkirah pembahasan tentang tanda kiamat dan perkara-perkara akhirat nanti. Beliau menyebutkan bahwasanya hadis atau enam hadis yang mentakyin yang mentakyin yang menyebutkan secara langsung tanda ini terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu semuanya palsu. Tanda-tanda kiamat, hadis yang menyebutkan penyebutan langsung tanggal, bulan dan tahun terkait dengan tanda kiamat itu adalah palsu. Sehingga kita meyakini ada tandanya. Kapan Allah alam bisawab. Difahami ya ya? Apalagi mengatakan 1500 berarti 1438 kurang berapa ya kan? Kurang 62 tahun lagi. Bi. Kurang 62 tahun lagi. Bi. Apa ya kan? Nah, Dajjal belum keluar. Nah, eh, ya, padahal Dajjal itu berapa lama ya kan? Setahun sekian. <clears throat> Yang lain belum ada keluar. Perang besar juga belum terjadi. Malhamatul Kubra perang besar antara muslimin dengan kufar belum terjadi. Imam Mahdi belum muncul. Banyak belum muncul yang antara besarnya ya Ujuk-ujuk kurang 62 tahun lagi. Allah alam, kita nggak tahu. Ini perkara gaib. Sehingga semua serahkan kepada Allah ilmunya barakallahu fiikum. Jawabannya wallahu a'lam bissawab. Yang penting ya selalu bersiap-siap untuk menghadapi mati dan kiamat. Barakallahu fiikum. Ingatkan iman dan amal saleh kepada Allah azza wa jalla.